Wa qala rahimahullah فالذين فعلوا هذه الأفاعيل لا يستنكر عليهم أن يسألوا الرسول محمدا أن ينزل عليهم كتابا من السماء orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan tersebut afail memang dari kata fi'il tetapi fi'il yang jelek dan fi'il yang jelek biasa disebut fi'lah jadi kalau fi'lun masih am masih umum kalau fi'lah itu perbuatan jelek jamaknya afail kaum yang demikian banyak perbuatan jeleknya layas Tidak aneh atas mereka kalau mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tuntutan-tuntutan tersebut. Yaitu menuntut untuk menurunkan pada mereka satu kitab yang utuh dari langit. Wa tariqah min ahsanit turuqi lima hajatil khasmil mubtil. Cara seperti ini, kata Syekh Sa'di rahimahullah, adalah sebaik-baik cara untuk membantah lawan yang batil. Sebaik-baik cara untuk membantah lawan yang jelek dan selalu membawa kebatilan cukup disebutkan perbuatan sebelumnya. Dia begini-begini mengatakan seperti itu. Tidak aneh. Karena dia pernah berkata lebih jelek lagi, pernah berkata lebih buruk lagi. Dulu pernah berkata begini, waktu itu di sana, di sini pernah berbuat yang lebih jelek lagi. Itu cara yang paling bagus. Mengapa? Agar pendengar tidak lagi menggubris, tidak lagi menerima. Agar para saksi-saksi ini tidak mau lagi menerima dari orang yang seperti itu. Wahuwa yaitu cara annahu idza sudira minhu min al-iftirad al-batil kalau muncul dari seseorang tersebut penentangan yang batil maj'alahu syubhatan yang menjadi syubhat bagi dia dan bagi orang lain fi raddil haq untuk menolak kebenaran an yubayyin min halihil khabithah Cukup diterangkan, dijelaskan keadaan dia yang buruk. Kalau memberitakan berita yang jelek, tentunya berita palsu, berita dusta. Maka tinggal disebutkan saja dia pernah mengucapkan kedustaan yang lebih mengerikan lagi. Dulu pernah berkata begini, dulu pernah berkata begini, dulu pernah berkata seperti ini, dan lebih besar lagi. Yang semuanya dusta terbukti di hadapan masyarakat umum, selesai. Maka ketika dia berkata sekarang, ngapain diterima? Sudah terbukti abatil, afail yang pernah dibuat. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Qal dikatakan selanjutnya oleh Syekh Sa'd rahimahullah. Yubayyin min halihi al-khabithah wa af'alihi syani'ah. Cukup dijelaskan perbuatan-perbuatan busuknya dan perbuatan-perbuatan jeleknya ma huwa min aqbahi ma sudira minhu. Apa yang merupakan perkara yang lebih jelek dari apa yang sedang terjadi. Liya'lam kullu ahad anna هذا الاعتراض min ذلك wadil khasis agar diketahui bahwa perbuatan dia, penentangan dia yang tadi itu dari lembah kebusukan yang dia punya. Jadi punya satu lembah. Kemudian keluar satu kepadamu. Mana? Kalau memang kamu nabi, turunkan. Satu kitab langsung dari langit sekarang juga. Hada wahidun min mi'at wa Itu salah satu dari ratusan atau ribuan kejelekan dia. Bahkan ada yang lebih besar lagi. Apa itu? Menuntut kepada Nabi Musa. Arinallaha jahratan. Tunjukkan kepada kami Allah secara langsung. Kata mereka. Maka yang ini menjadi tidak diterima. Menjadi ditolak dan menjadi kecil dibandingkan dengan kejahatan mereka yang lebih besar. Kembali kepada ucapan beliau rahimahullahu taala. Wa qala Syekh Sa'di rahimahullahu taala wa anna lahu muqaddimatun yuj'al hadha ma'aha. Dan dia punya muqaddimah-muqaddimah, pendahuluan-pendahuluan yang dijadikan ini bersamanya. Perbuatan ini digabung dengan perbuatan itu. Bagaimana sikap mereka kepada Nabi Musa yang kemarin kita ceritakan sedikit demi sedikit? Ya, ini ujung-ujungnya saja. Masih banyak lagi kisah bagaimana kurang ajarnya Bani Israel kepada nabi nabinya sendiri, Nabi Musa. Yang mereka mengaku beriman kepadanya. Apalagi kepada nabi yang mereka tidak percaya yang mereka tidak mau mengakui yaitu Nabi Muhammad SAW. Kepada Nabi mereka sendiri mereka melakukan sekian hal mukadimah-mukadimah yang menunjukkan kalau mereka adalah orang-orang jelek. Ada seseorang yang sok pintar dari kalangan mereka berkata bahwa kami bangsa Yahudi adalah bangsa yang istimewa. Kami diberikan keistimewaan-keistimewaan yang tidak diberikan pada kalian umat Islam. Lihat Quran kalian sendiri katanya. Bergaya seakan-akan sudah tahu Quran seluruhnya. Bagaimana kisah pada Israel diberi oleh Allah manna wa Dibelahkan lautan untuknya. Diberikan ini, diberikan ini, diberikan ini. Seakan-akan itu keistimewaan. Padahal justru Bukti kalau mereka itu orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Diberi oleh Allah sekian kenikmatan tetapi tingkah mereka kepada nabinya tetap jelek. Selalu menuntut, menuntut, menuntut, menuntut. Ini sebagai mukaddimah. Mukaddimah. Jangan dikira masyayikh itu adalah orang-orang yang bisa meramal, tidak tapi ketika satu orang berbicara dia berkata, "Anta hizbi, anta ikhwani?" Tahu dia. Min aina? Min al-muqaddimat, dari muqaddimat, dari gaya bicara, dari ucapan, dari hujah yang disampaikan, dari kalimat-kalimat tahu. Maka mereka yang datang kepadanya berpura-pura ahlu sunnah. Kemudian menyampaikan suatu pertanyaan. Pertanyaan menjebak syekh Siapa tahu. Ini maunya apa? Min aina min hadhil muqaddimah. Sehingga barakallahu fiikum. Kalau sudah diketahui orang tersebut memiliki muqaddimat yang jelek, memiliki pendahuluan-pendahuluan yang jelek, memiliki perangnya yang jelek seperti Bani Israel, maka ketika dia berkata, coba turunkan satu kitab, maka kami percaya. La yusma. Jangan didengar. Jangan didengar. Karena itu tuntutan-tuntutan yang kuno. Mereka sudah pernah menuntut para anbiya dan nyatanya tetap gak percaya. Tetap ragu. Sudah diberikan keajaiban ini, keajaiban itu. Allah timpakan azab kepada Fir'aun dengan sekian macam bentuk azab. Kemudian mereka menuntut, Wahai Musa, kalau engkau bisa berdoa kepada Tuhanmu menghilangkan semua belalang-belalang ini, kami akan beriman. Ternyata setelah dikabulkan, tidak beriman. Air yang menjadi darah di seluruh negeri Mesir ketika itu. Mereka kesusahan. Minta pada Musa, tolong doa. Harusnya ketika Musa berdoa dan dikabulkan, berarti benar. Ada Rabb yang maha menakdirkan, yang maha memiliki. Harusnya begitu kan? Tetapi Fir'aun dan bala tentaranya tidak mengubah. Menganggap Musa tukang seher dari mukaddimah-mukaddimah tersebut jelaslah bahwa Fir'aun dan bala tentaranya layak diazab, ditenggelamkan dalam laut merah. Bani Israel juga sama seperti itu. Menuntut Nabi Musa terus menerus, menuntut lagi, menuntut lagi. Kalau demikian kami akan beriman, kalau begini kami akan beriman. Maka ayatnya dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warafa'na fawqakumut tur. Kami angkat di atas kepala mereka bukit Tursina bimitsaqihim dengan disumpah mereka. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada dan kami katakan pada mereka masuklah ke pintu negeri itu dengan sujud. Wa qulna lahum la ta'du fis sabt dan kami katakan jangan melanggar hari Sabtu. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha dan kami pernah mengangkat janji atas mereka dengan penjanjian yang besar. Tetapi semuanya dilanggar. Ini ujung-ujungnya saja Allah sebut. Tidak dikisahkan. Dikisahkan di surat lain, di ayat lain, lebih rinci. Tapi di sini hanya ujung-ujungnya saja karena untuk menghitung saja. Pernah begini, pernah begini, pernah begini. Ikhwan ibn muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mukaddimah-mukaddimah tersebut sudah cukup وكذلك كل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم maka penentangan-penentangan ini yang mereka pertentangkan kepada Nabi Muhammad SAW yumkin an yuqabil bimislihi memungkinkan untuk dihadapi dengan cara yang sama au huwa aqwa minhu atau lebih kuat lagi fi nubuwah man yad'u imanahum bihi liyaktafi bidalik. Bagaimana lebih kuat lagi? Itu mereka lakukan kepada nabi yang mereka menganggap diri mereka beriman. Sedangkan ini mereka tidak beriman. Ya tentunya lebih-lebih lagi. Min babi aula akan lebih-lebih lagi mereka menuntut dengan sekian banyak tuntutan kepada Nabi mereka sendiri. Yang mereka mengaku beriman padanya, mereka banyak menuntut. Yang sesungguhnya itu tidak berkait dengan urusan hakun atau batil. Apakah seorang pantas berdoa dengan mengatakan kalau dikabulkan aku akan beriman ya Allah. Kalau nggak dikabulkan saya nggak akan beriman. Kan kurang ajar namanya. Mengapa? Dikaitkan dengan dikasih atau tidak dikasih. Padahal itu urusan Allah, urusan hikmah. Apakah hikmah Allah menghendaki untuk diberi atau hikmah Allah menghendaki untuk tidak diberi? Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada kaitannya dengan benar atau salah, hak atau batil. Maka barakallahu fikum dengan cara seperti itu mencukupi kita dari kejahatan mereka. Wayanqami' batiluhum. Dan runtuhlah kebatilan mereka. Wa kullu hujjatin salakuha fi taqririhim linubuwati man amanu bihi fa innahum wa nadhiruha wa ma huwa aqwa minha alatun wa muqarraratun linubuwati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena semua hujjah fi taqririhim dalam penetapan mereka untuk kenabian orang yang mereka imani nubuwati man amanu bihi semuanya dan sejenisnya dan yang semiripnya merupakan bukti yang sekuat-kuat bukti bagi kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka beriman kepada Nabi Musa. Mengapa kalian percaya pada Nabi Musa? Nabi Musa begini-begini. Nabi Muhammad lebih dari itu. Nah kami beriman pada Nabi Isa. Nabi Isa memberitakan Nabi Muhammad SAW. Kalau betul-betul kamu percaya kepada Nabi Isa, semestinya engkau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu makna semua hujah yang mereka jadikan alasan untuk beriman pada Nabi mereka, semuanya bukti tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Karena nabi-nabi tersebut memberitakan, mengisyaratkan, menunjukkan tentang akan datangnya seorang nabi. Dan barakallahu fiikum. Tidak hanya menyebut nama. Akan datang nabi namanya Muhammad misalnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalaupun ada kalimat itu, maka itu bukan yang terbesar. Dari bukti-bukti. Mengapa? Kalau cuma nama, bisa disebut sekian manusia dengan nama tersebut. Orang-orang Ansor, sahabat Ansor, ada yang menamakan anaknya Muhammad. Yaitu Muhammad bin Maslamah Rasulullah taala anhu. Sudah namanya Muhammad sebelum masuk Islam. Artinya kalau sebuah nama. Tetapi Injil dan Taurat memberitakan lebih dari itu sifat-sifatnya, ciri-cirinya, sejarahnya, turunannya, semuanya sampai negerinya di mana. Dan mereka tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Mereka mengenalinya seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kata para ahli tafsir, karena mereka tidak yakin dengan anak mereka. Tapi yakin dengan Nabi yang akan datang. Mengapa? Dengan anak mereka, mereka ragu. Jangan-jangan istri saya selingkuh. Ini bukan anak saya. Tetapi tentang Nabi Muhammad SAW mereka tahu dengan rinci semuanya. Tetapi falamma ja'ahum kafaru tetapi setelah benar-benar datang pada mereka, apa yang mereka sudah tahu, apa yang mereka sudah kenal ciri-cirinya, apa yang mereka sudah mengerti. Namanya, turunannya, bangsanya, negerinya. Sekian ada riwayat. Meriwayatkan Yahudi dari Syam berjalan sekian bulan ke Madinah. Mengapa kami membaca dalam kitab kami akan datang Nabi terakhir ke tempat hijrahnya yaitu tempat ini. Datang dari Yaman, pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani menunggu di sana. Datang dari sana, dari sini, sampai di Madinah banyak Yahudi. Dari mana mereka? Pada hari itu Jaziratul Arab. Mereka semua datang menunggu akan datangnya seorang nabi. Ini tempat hijrahnya, ini tempat datangnya beliau tetapi ketika benar-benar datang, mereka mengingkari. Falamma ja'ahum kafaru bih. Ketika benar-benar datang pada mereka, mereka ingkar. Walamma kana al-muradu min ta'didi ma 'addadallahu min qaba'ihim. Hadhihi al-muqabalah lam yabsutha. Karena yang dimaukan hanya menghitung, ta'dir itu menghitung Ma'addadallahu min qabaihihim hanya menghitung beberapa kejadian-kejadian dari kejelekan-kejelekan mereka, maka lam yabsutha. Maka tidak dirincikan. Hanya berkata dengan kalimat, dan kami pernah angkat bukit Tursina di atas mereka. Kami angkat sumpah pada mereka, tapi mereka ingkar. Kami suruh mereka untuk masuk ke pintu negeri itu dengan keadaan sujud, mereka justru sebaliknya berjalan dengan pokong-pokong mereka. Disuruh mereka untuk tidak melanggar hari Sabtu, justru mereka melanggar hari Sabtu. Hanya judul-judulnya saja. Lam yabsutha fi hadal mawdi' tidak dirincikan di dalam ayat ini. Bal asyara ilaiha wa ahala ala mawdi'ha wa qad basattuha wa qad basataha fi ghairi hadal mawdi'. Tetapi Allah menyuruh agar kita membacanya di tempat lain, di surat lain tentang kisah-kisah tersebut. Kisah hari Sabtu, kisah uh, Bukit yang diangkat di atas mereka, kisah bagaimana mereka dituntut di perjanjian dan seterusnya. Kisah disuruh mereka untuk menjalani atau untuk masuk negeri dengan sujud Fi ghairi hadzal mawdi, bukan di tempat ini, tapi di tempat yang tepat bibastiha untuk dijabarkan lebih rinci. Wa qawluhu dan ucapannya, wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabi qabla mautih. Dan bahwasanya di antara ahlil kitab mesti akan beriman di akhirnya sebelum matinya. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani la yu'minan nabihi niscaya mereka akan beriman qabla mautihi, sebelum matinya. Ada dua ihtimal, dua kemungkinan kata Syekh Sa'di rahimahullah. Yahtamil anna dhamir huna fi qawlihi qabla mautih. Pertama, kata gantinya kembali dalam kalimat qabla mautihi ya'udu ila ahli kitab. Sebelum matinya, sebelum matinya si ahli kitab. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, qabla mauti, qabla mauti Isa alaihi salam. Yang pertama dulu. Kemungkinan yang pertama adalah kembalinya kalimat qabla mautihi sebelum matinya, maksudnya sebelum matinya ahli kitab tersebut. Yani yakunu ala hadha kullu kitabiyyin yahduruhul maut wa yu'ainil amr haqiqatan. Setiap ahli kitab, Yahudi ataupun Nasrani, ketika akan matinya, ditunjukkan kebenaran padanya dan mereka menyesal. Mereka menyesal dan mereka ingin ditunda kematiannya. Karena ternyata terbukti di hadapan matanya kebenaran Nabi Muhammad SAW. Fainahu yu'min bi alaihi salam walakinahu iman la yanfa. Dia akan beriman kepada Nabi Isa dan beriman pula dengan berita-berita yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Yaitu berita-berita kenabian Nabi Muhammad SAW. Tetapi iman tersebut imanun la yanfa' iman yang tidak bermanfaat karena itu yusbih imanul ittirar iman orang yang terpaksa fayakunu madmunu hadat tahdid lahum wal wa'id maka ini seakan-akan ancaman nanti kalau kalian akan mati kalian akan tahu kebenaran ini ini ancaman dan kalian akan menyesal Ketika malakul maut datang mencabutnya dengan paksa dan mereka menolak. Ketika melihat kebenaran yang diberitakan oleh malaikat tersebut. Ini yushbih tahdid, ancaman. وألا يستمروا على هذه الحال التي سيندمون عليها قبل مماتهم yakni ancaman agar mereka jangan terus di atas kekafiran di atas keadaan yang mereka akan menyesal nanti ketika matinya. Yang mereka akan menyesal nanti ketika matinya. yakunu haluhum yawma hasyrihim wa qiyamihim. Kalau sudah sakratul mautnya saja. Mereka sudah menyesal dengan sangat karena diberitahu. Diberi bukti yang langsung mereka percaya saat itu. Dan mereka tidak bisa kembali. Apalagi nanti di yaumil mahsyar. Apalagi nanti nari jahannam. Yang lebih mengerikan lagi. Kemungkinan kedua, yahtamil anna dhamir fi qawlihi qabla mautihi raji'un ila Isa alaihi salam. Mereka niscaya akan beriman sebelum matinya Nabi Isa. Karena memang Nabi Isa belum mati, belum wafat. Bal rafa'ahu Allah Bahkan diangkat Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tapi Allah rubah wajah tersebut, wajah manusia seperti wajahnya Isa. Wa ma qataluhu yaqina dan mereka sendiri tidak yakin membunuhnya. Wa ma min ahadin min ahli kitab illa la yu'minanna bil masih qabla mauti al-masih. Makna ayat ini berarti niscaya ahlul kitab sebelum matinya Nabi Isa mereka akan percaya. Kapan itu? Ketika Allah turunkan Nabi Isa nanti di akhir zaman. Allah turunkan Isa alaihissalam. Akan menerangkan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Akan mematahkan salib-salib. Akan membunuh babi-babi. Dan seterusnya. Saat itu ahlul kitab semua percaya. Ikhwan ibn a'azakumullah saat itulah apa yang disebutkan dalam ayat ini la yu'minan nabihi qabla mautihi. Niscaya mereka ahlul kitab akan beriman kepadanya sebelum matinya Nabi Isa. Wa dzalika yakunu 'inda iqtirabis sa'ah dan itu adalah di dekat hari kiamat nanti. Wa dhuhuru alamatihal kubar ketika sudah muncul tanda-tanda hari kiamat yang besar. Tanda-tanda hari kiamat yang besar diriwayatkan ada sepuluh. Dan kalau satu keluar, akan keluar di belakangnya tanda-tanda berikutnya. Seperti kalung diriwayatkan. Yang patah atau yang putus talinya, maka begitu keluar satu butiran mutiara tadi, akan keluar beriringan di belakangnya. Akan hampir bersamaan keluar tanda-tanda hari kiamat yang besar. Kalau tanda-tanda yang kecilnya sudah banyak yang keluar. Seperti berita akan lahirnya seorang anak atau seorang ibu melahirkan tuannya. Seperti wanita yang berpakaian tapi telanjang. Seperti berita tentang apalagi. Semuanya ter, sudah banyak terjadi tetapi yang kubar belum. Di antara yang besar adalah turunnya Nabi Isa, terbitnya matahari dari barat, dari tempat terbenamnya. Subhanallah ternyata setelah kita baca dalam kitabul fitan, setelah matahari terbit dari barat, masih ada kehidupan. Kehidupan yang berbeda. Keadaannya. Dan saat itu juga muncul dabah. Sejenis binatang yang tidak tahu mana depannya mana belakangnya, tertutup dengan bulu yang banyak, yang dia menunjuk satu-satu, kamu kafir, kamu mukmin, kamu kafir, kamu mukmin. Yang ditunjuk kafir dia kafir, yang ditunjuk mukmin dia mukmin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu semua dibahas di dalam kitabul fitan, di dalam kitab-kitab hadis. Kembali kepada pembahasan. Maka ini makna yang kedua wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih bahwasanya dia kalangan ahli kitab nanti akan beriman kepadanya nanti sebelum matinya Nabi Isa ketika diturunkan ke dunia dan kemudian hidup kemudian menikah kemudian mati alaihi salam qala fa innahu takatharat al ahadits sahihah karena sudah banyak hadis-hadis yang sahih. Fi nuzulihi alaihi salam fi akhir hadhil ummah. Telah banyak hadis-hadis yang memberitakan akan turunnya Nabi Isa di akhir umat ini yang nanti akan membunuh Dajjal. Ketika terjadi peperangan antara orang beriman dengan orang Yahudi, Orang beriman dipimpin oleh Muhammad ibni Abdullah dari turunan Al Hasan dari kalangan Quraisy yang dijuluki dengan Imam Mahdi. Sedangkan orang-orang dari kalangan Yahudi dipimpin oleh Dajjal. Maka mereka sampai tersudut dan terkepung di menara putih. Wallahu taala alam disebut dalam riwayat menara putih. Maka mereka berbicara, sesama mereka bermusyawarah apa yang akan kita lakukan besok. Kemudian sepakatlah besok kita akan lawan mati-matian sampai kita semua mati. Waktunya adalah subuh. Ketika subuh datang, turunlah Isa salam. Dan kemudian disuruh untuk mengimami salat. Nabi Isa menolak dan menyatakan aku turun mengikuti syariat engkau, maka engkau yang memimpin salat. Itu Imam Mahdi alaihi salam. Maka setelah itu berperang mustamitan, mustamitan ini mati-matian sampai mereka berhasil mengalahkan orang-orang kafir Yahudi tadi karena didukung oleh batu-batu pohon dan sebagainya yang berkata kepada muslim ya muslim hada yahudi uqtulhu illa sajaratul gharqat kecuali satu pohon yaitu pohon gharqat yang tidak mau memberitakan tentang Yahudi yang ada di belakangnya dan itulah pohon Yahudi. maka Isa lah yang berhasil membunuh Dajjal dengan pedangnya dan kemudian lebur seperti garam di dalam air. Lebur, sirna, seperti garam di dalam air. Ikhwan ibn azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah beliau Isa turun wa yaqtulud dajjal membunuh dajjal wa yada'ul jizyah dan menggugurkan jizyah tidak lagi berlaku terhadap mereka ahlul kitab wa yu'min bihi ahlul kitab ma'al mu'minin maka ketika itu berimanlah semua orang-orang Nasrani ahlul kitab bersama orang beriman bergabung wa yaumal qiyamah yakunu Isa alaihim alaihim syahida dan nanti pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi. Yashhad alaihim bi a'malihim. Mempersaksikan mereka dengan amalan-amalan mereka. Wahal hiya syar'illah amla. Akan menjadi saksi apakah amalan mereka sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Allah akan panggil Isa alaihi salam. Di hadapan sekian banyaknya umat Nasrani min awalihi ila akhirih. Kemudian Allah tanyakan kepadanya, "Ya Isa, a anta qulta lin-nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, apakah kamu menyuruh mereka untuk menyembah dirimu dan ibumu sebagai tuhan-tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Untuk mengucapkan kalimat seperti itu, Aku tidak mungkin mengucapkan illa bihaq. Wa in kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kata Isa alaihissalam, dan kalaupun aku ucapkan engkau sudah tahu. Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ini sebagai persaksian. Lihatlah wahai Nasara. Ini yang kalian anggap sebagai Tuhan yang kalian anggap sebagai ilah, yang kalian anggap sebagai anak Tuhan, yang kalian anggap sebagai satu yang tiga, tiga yang satu. Dia menyatakan sendiri, tidak mungkin aku mengucapkan kalimat seperti itu. Berarti mereka berdusta. Faraja'u ila anfusihim. Maka mereka menyalahkan diri-diri mereka sendiri. Ikhwan ibn muslimin rahimani wa rahimakumullah. وحينئذ la yashhad illa bi butlani kullu ma hum alaihi mimma huwa mukhalifun li syari'atil Qur'an wa lima da'ahum ilaihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ketika itu tidak mempersaksikan yani Isa alaihi salam tidak mempersaksikan kecuali kebatilan apa yang mereka ada padanya mimma huwa mukhalifun li syari'atil Qur'an yang menyisihi syariat Qur'an dan juga mempersaksikan tentang kebenaran apa yang ada atau apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allamana bidzalika li'ilmina bikamali adalati al-Masih alaihi salam wa sidqihi. Alimna bidzalik kami tahu yang demikian karena ilmu kami tentang keadilan dan kejujuran Nabi Isa alaihi salam wa annahu la yashhad illa bihaq bahwa beliau tidak mungkin mempersaksikan kecuali dengan kebenaran. Illa annama jabi Muhammad SAW huwal haq wa ma'adahu fahuwa dhalal wa batil. Bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itulah yang hak dan apa yang selainnya adalah batil. Tuma akhbara ta'ala annahu harrama ala ahli kitab. Kemudian Allah mengkhabarkan bahwa dirinya mengharamkan kepada ahli kitab kathiran minat tayyibat allati kanat halalan alaihim. Kemudian Allah menghabarkan bahwa Allah mengharamkan perkara-perkara yang sesungguhnya baik. Sesungguhnya tayyibat. tapi Allah haramkan atas mereka yang tadinya halal. Wahadat tahrimun uqubatan bisabab zulmihim. Itu pengharaman sebagai hukuman. Sebagai aghlalan ala a'naqihim. Sebagai belenggu-belenggu di leher-leher mereka. Sebagai uqubah. Bisa berbidulmihim. Dengan sebab kedoliman mereka. Wa'tijaihim. Kejahatan mereka. Wasaddihimun nas. An Karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka diharamkan oleh Allah kepada Bani Israel, kepada Yahudi, sebagian dari pengharaman itu karena ukubah, karena ada buat mereka. Oleh karena itulah tidak sama apa yang diharamkan atas mereka dengan apa yang diharamkan atas kita. Allah haramkan pada mereka muha lemak. Pada kita nggak diharamkan. Halal dan boleh makan sate pakai lemak zen. Ya. Mereka nggak boleh. Haram bagi mereka. Dan lain-lainnya. Yang memiliki ini, yang berkuku, yang seterusnya, dan seterusnya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ukubah. Tetapi ketika datang Islam, dibolehkan Nabi Muhammad SAW, belenggu tadi dilepas. Ini halal. Ini halal. Ini halal. Yang tadinya haram, sebagai belenggu azab atas mereka dilepas. Tetapi anehnya mereka tidak bersyukur. Anehnya mereka menolak untuk dilepas belenggu-belenggunya. Bersikeras, bersikukuh dengan azabnya. Saya pengen tetap diazab, saya pengen tetap diatur dengan susah. Dan juga mereka diazab karena memakan harta riba Wakadnuhu anhu. Padahal mereka juga dilarang riba, diharamkan riba sebagaimana diharamkan kepada kita kaum muslimin. Wa muhtajin muhtajina yubayyunahu an al 'adl. Dan juga mereka menghalangi, melarang orang-orang yang membutuhkan yaitu yang mereka bayat dari keadilan-keadilan. Mereka haramkan jual beli yang halal mereka halalkan jual beli yang haram yaitu jual beli dengan cara riba wa manahum min al huda dan mereka juga menghalangi petunjuk menghalangi hidayah Allah min jinsi fi'lihim maka Allah adab mereka Allah hukum mereka dengan jenis perbuatan mereka yani adabnya min jinsil amal amalnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maka Allah timpakan azabnya, Allah haramkan yang tadinya halal untuk mereka. Famanahu min katsirin min maka mereka terhalang dari sekian banyak kebaikan-kebaikan. Likuniha tayyibah, Padahal keadaannya bagus, baik. Wa amat tahrim alladhi ala hadhil ummah. Adapun pengharaman pada umat ini, umat Islam. Maka tahrimnya tahrimu tanzih. Apa makna tahrimu tanzih? Tahrim untuk menjauhkan umat ini dari kejelekan. Maka yang diharamkan adalah yang khaba'is, yang jelek-jelek. Tanzilahum anil khaba'is. Untuk menghindarkan umat ini dari kejelekan-kejelekan yang tadurruhum fi dinihim wa dunyahum yang akan membuat kejelekan pada mereka di dunianya dan di akhiratnya.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 Boleh, yang penting witirnya tidak dua kali. Yang penting witirnya tidak dua kali. Wanita hamil dan wanita menyusui sama selama satu bulan tidak puasa apakah dengan bayar atau kodok atau bayar atau bayar dan kodok. Istilahnya para ulama agak rumit. Ada yang mengatakan fidyah, ada yang mengatakan qadha, ada yang mengatakan fidyah dan qadha dua-duanya. Pertama fidyah dulu. Kemudian ketika ada kesempatan qadha. Wallahu taala a'lam bissawab. Kecenderungan saya sampai sekarang adalah fidyah. Karena biasanya keumuman para ibu setelah hamil menyusui. Susah lagi puasa menyusui berakhir dengan hamil lagi. hamil menyusui lagi. Sehingga kemudahan bagi mereka barakallahu fikum dengan riwayat Ibn Abbas yang menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini bahwa ini dia katakan wallahi tentang hamil dan menyusui. Tentang masalah fidyah di dalam ayat Allah taala apa bunyinya? Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ya. Kok yutikunahu tapi boleh vidya Ternyata itu. Sungguh demi Allah ini adalah orang hamil dan menyusui. Allah ta'ala alam bisawab.